Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-192 dari kitab Umdatul Ahkam sebuah hadis yang mengandung dialog atau bimbingan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma terkait dengan ibadah saum ibadah puasa sunnah yang akan beliau lakukan dan juga terkait dengan ibadah qiyamul lail yang akan beliau lakukan selama hidupnya. Dan di dalam hadis tersebut ada sekian faedah yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah siapa yang menyebutkan? Nah. Haramnya al-ghulu berlebih-lebihan dalam permasalahan agama ini. Faedah yang lain Ya, Bu Akil. bin Amr. Nah, tingginya semangat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain Naam, Abu Lutfi. Nah, perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dengan memberikan bimbingan yang terbaik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. faidah terkait dengan bab siam dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Naam Abdul Hadi. Naam, bahwa saum yang paling afdal saum sunnah yang paling afdal di dalam agama ini adalah saum Dawud alaihissalam. Bagaimana bentuknya? Sehari saum dan sehari berbuka. Sehari saum, sehari berbuka, sehari saum, sehari berbuka. Ini adalah saum yang paling afdal di antara sekian siam sunnah. Adakah yang lebih afdal dari ini? Ada yang lebih afdal dari Som Dawud? Abdus Salam? Tidak ada Som Sunnah yang lebih afdal dari Som Dawud. Apa dalilnya? Naam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalika. Tidak ada yang lebih afdal dari itu atau dalam riwayat lain la sauma fawqa saumi akhi Dawud alaihi salam. Tidak ada saum di atas saum saudaraku Dawud alaihi salam. Itu mungkin di antara sekian faidah penting atau terpenting dari hadis yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Pada kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-193 dari kitab Umdatul Ahkam. Al-Hadits الثالث والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما الحديث الثالث والتسعون بعد المئة Hadis yang ke-193 An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As semoga Allah meridai keduanya meridai sahabat Abdullah bin Amr dan juga ayahnya sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud." Sesungguhnya ahabba siyami siyam yang paling dicintai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyamu Dawuda. Siamnya Nabiullah Dawud alaihi salam. Wa ahabba salati ilallahi salatu Dawuda. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatu Dawuda. Salatnya Nabiullah Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili. Adalah kebiasaan dari Nabiullah Dawud alaihi salam. Yanamu nisfal laili. Tidur hingga pertengahan malam. Wa yakumu thuluthahu. Kemudian beliau bangun pada sepertiga malam yang terakhir bangun untuk melakukan qiyam, qiyamul lail, salat malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian beliau tidur kembali pada seperenam malam yang terakhir. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan adalah kebiasaan Nabiullah Dawud alaihi salam beliau yasumu yauman melakukan siam sehari wa yuftiru yauman dan keesokan harinya berbuka. Keesokan harinya lagi saum, kemudian berbuka, demikian seterusnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini yang juga diriwayatkan melalui jalur sahabat Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma kita mendapatkan sebuah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ahabbus siyami ilallah siam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ahabbus salati ilallah. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam yang paling dicintai yang dimaksud di sini adalah siam sunnah. Siam sunnah. Puasa sunnah. Karena tidak ada siam yang lebih afdal secara umum dari siam Ramadan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan siam Ramadan imanan dengan penuh iman kepada Allah wahtisaban dan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih akan diampuni seluruh apa yang telah ia lakukan dari segala dosa maka topik yang sedang dibahas dalam hadis ini adalah siam sunnah demikian demikian pula halnya ahabbus salat di sini salat yang paling dicintai di sini juga terkait dengan salat sunnah. Terkait dengan salat sunnah karena tidak ada secara umum salat yang lebih afdal dari salat wajib. Salat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawuda. Sesungguhnya siam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siyamu Dawud. Siam puasa yang paling dicintai oleh Allah, siam sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siyamu Dawud. Siam puasa yang biasa dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Nabiullah Dawud alaihissalam beliau adalah salah seorang nabi min Ambia ibani Israel. Dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan Bani Israel. Terkhusus masanya setelah Nabi Allah Musa alaihissalam Nabi Allah Dawud termasuk salah seorang Rasul dan Nabi Allah yang diturunkan padanya kitab suci yaitu kitab Zabur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau alaihi salam di samping Allah karuniakan ilmu. Allah pilih sebagai nabi dan rasul di masanya. Allah berikan hikmah pada diri beliau. Allah jadikan beliau sebagai seorang yang mempunyai fasal khitab, mempunyai kata-kata yang tegas di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan beliau kerajaan. Sehingga Allah kumpulkan pada diri beliau alaihi salam ilmu, kenabian dan juga kekuasaan. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa siam sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah siamu Dawud. Siam yang biasa dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Bagaimanakah bentuknya? Kita telah pelajari dalam pertemuan yang lalu. Dan juga ditegaskan di akhir hadis ini, وَكَانَ يَسُومُ يَوْمًا وَيُفْتِرُ يَوْمًا Dan merupakan kebiasaan beliau alaihissalam melakukan siam sehari wa yuftiru yauman dan keesokan harinya berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Demikian seterusnya. Ini kaifiyah siam Dawud. Tata cara atau gambaran tentang siam Dawud alaihissalam. Kemudian terkait dengan keutamaannya, kita telah tahu dalam pertemuan yang lalu pula bahwa Rasul menyatakan la afdhala min dhalik. tidak ada siam sunnah yang lebih afdal dari itu. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As meminta kepada Rasul dan menyatakan bahwa aku mampu untuk melakukan siam yang lebih dari itu. Maka Rasul menyatakan la afdhala min dhalika. Tidak ada yang lebih afdal dari itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ini Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala memberikan suatu faidah bahwa ketika Rasul menyatakan inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud sesungguhnya siam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siam Dawud maka konsekuensinya bahwa siam itu adalah siam yang paling afdal ahabbu ilallah di sini yang paling dicintai oleh Allah konsekuensinya bahwa siam tersebut adalah yang paling afdal. Dan ini secara tegas juga dinyatakan oleh Rasul dalam hadis sebelumnya, la afdala min dzalika. Dan inilah syahid atau inti dibawakannya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma di dalam rangkaian kitab siam yaitu untuk menjelaskan bahwasanya siam Dawud adalah siam yang paling afdal di antara siam-siam sunnah lainnya. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud. Wa ahabba di sini mansub karena ma'tuf dengan yang sebelumnya inna. Takdirnya wa inna ahabbas salati dan sesungguhnya salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Salat di sini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maksudnya adalah salat sunnah. Atau salat terkait dengan qiyamul lail. Rincian qiyamul lail, tata cara qiyamul lail yang afdal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan salatu Dawuda. Salat yang biasa dilakukan oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam. Kalau ada yang bertanya, bukankah syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang terakhir? Mengapa masih mengamalkan syariat Nabi sebelum Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita katakan bahwa pada asalnya syariat sebelum syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansukh terhapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beberapa perkara, beberapa hal yang dikukuhkan kembali di dalam syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk siam Dawud alaihi salam. Pada asalnya adalah syariat nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam syariat Rasulullah ditegaskan kembali tentang keutamaan siam Dawud tersebut. Berikutnya terkait dengan Salat malam juga demikian. Syariat Nabi Allah Dawud alaihissalam dikukuhkan kembali oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadilah ia bagian dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah pembagian waktu atau pelaksanaan salat malam yang dilakukan oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam? sehingga salat tersebut lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu adalah kebiasaan Nabiullah Dawud salam beliau tidur hingga pertengahan malam. Kemudian bangun untuk melakukan sholat malam saat memasuki sepertiga malam yang terakhir. Wayana musudusahu. Kemudian ketika memasuki seperenam terakhir dari malam, beliau alaihi salam tidur kembali untuk mempersiapkan ibadah berikutnya. Coba kita perhatikan kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur hingga pertengahan malam. Kapan dimulainya malam dan kapan di, diakhiri waktu malam? Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa permulaan malam itu dengan ghurubus syams dengan terbenamnya matahari dan akhir malam dengan tulu'ul fajr akhir waktu malam itu dengan munculnya atau terbitnya fajar shadiq yang merupakan pertanda masuknya waktu sholat subuh sehingga secara mudah bisa kita simpulkan bahwa masuk awal eh, bahwa awal waktu malam itu ketika masuknya waktu sholat maghrib dan akhir waktu malam itu adalah ketika masuknya waktu sholat subuh. Nah, bagaimana pertengahan malam? Ya, tinggal kita jumlah. Sekarang maghrib anggap saja jam setengah enam misalnya, walaupun kurang dari setengah enam, tapi untuk memudahkan penghitungan. Maghribnya setengah enam, kemudian subuhnya anggap saja setengah lima. Berapa? Sebelas jam. Berarti sebelas jam. Kalau diandaikan bahwa maghrib masuknya setengah enam malam, kemudian subuh masuknya setengah lima dini hari, maka ada waktu sebelas jam. Pertengahan malamnya mana? Dibagi dua. Lima setengahan. Lima setengahan berarti sekitar jam sebelas Ya. Itu mulai setengah enam, setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas. Tambah setengah lagi. Jam sebelas Berarti jam sebelas malam. Itu pertengahan malam. Nah, waktu ini digunakan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam untuk istirahat, untuk tidur. Kemudian kapan bangunnya? Wayaku musulusahu. Bangun untuk sholat malam pada sepertiga malam. Kita bagi lagi, malam yang 11 jam itu dibagi tiga. Berapa ketemunya? Gak sampai empat tiga koma tiga anggap tiga ya. setengah jam tiga setengah jam kalau dua pertiganya tujuh jam tujuh jam berarti setengah satuan iya betul mulai setengah enam setengah tujuh setengah delapan setengah sembilan setengah sepuluh setengah sebelas setengah dua belas setengah satu betul ya setengah satu malam setengah satu malam bangun untuk melakukan qiyamul lail Setengah satu ya. Nah, pada ketawa kalau lihat setengah satu. Karena sedang lelap-lelapnya tidur biasanya. Setengah satu malam bangun untuk qiyamul lail. Sampai kapan? Sampai datang seperenam malam yang terakhir. Sekarang dibagi lagi, 11 jam dibagi 6. Berapa? Satu koma berapa? Satu setengah? Satu koma delapan? Yang matematikanya yang berapa? Sebelas dibagi enam. Kalau dua nggak nyampe. Anggap satu setengah jam. Satu setengah jam. Seperenam terakhirnya ya sudah dari bawah setengah lima dikurangi satu setengah jam. Berarti jam berapa? Jam 3. Jam 3 selesai. Tidur. Persiapan sholat subuh. Berarti berapa lama qiyamul lailnya? Mulai setengah satu sampai jam tiga. Dua jam setengah. Dua jam setengah. Panjang atau pendek dua jam setengah? Jawabannya sebagian senyum, sebagian ketawa. Berarti panjang. Nah ini pembagian waktu yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Kapan beliau tidur, kapan beliau melakukan qiyamul lail, dan kapan beliau istirahat kembali. Yang kemudian dikukuhkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu di dalam syariat kita ini. Barang siapa yang bisa melakukan ini dalam setiap malamnya, maka berarti dia telah bisa melakukan afdolus salat ilallah subhanahu wa ta'ala. Salat, salat malam yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa lagi luar biasa, saumnya, saum Dawud juga. Masya Allah, sehari saum, sehari berbuka. Dan tentu tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua merasa bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Banyak kelemahan di dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian kita berputus asa atau uh, jalan di tempat. Tentunya upaya usaha di dalam menambah kedekatan kita kepada Allah, ketakwaan kepada kita, ketakwaan kita kepada Allah haruslah senantiasa kita lakukan.